BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Jelas, aku lebih berat membela kepentingan saudara tuaku sendiri. Iya kan? <laughs> Masuk akal kan? Mm -mm. Jadi soal Joko Sumoro, aku yang tanggung Kakang jawa. Pasti dia tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Hmm, ya, ya. Ya, kalau begitu kukira cukup Sawung Rono. <laughs> Artinya kedatanganku jauh-jauh kemari tidak sia-sia. Ya, <laughs> ada hasilnya ya toh. Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Mendung. Wah, beres dan Mas. Apanya yang beres? Pokoknya beres. Berita gembira. Soal apa? Soal apa lagi dan Mas? Ya Setio Ningsi. Apa? Setio Ningsi? Iya. Kamu berhasil menemukan tempat tinggalnya sekarang. Ini bukan Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sempat terjadi pertarungan sengit antara Kilurah Jatisari melawan dua orang kawanan perampok. Bahkan mereka sempat mencabut senjata tajam. Saat itulah muncul perampok yang ketiga yang rupanya bernama Kisatang Isatan segera berteriak untuk melerai perkelahian, dan pertarungan pun seketika berhenti. Isatan terkejut begitu kelurah Jatisari menyebutkan nama aslinya. Aduh, <laughs> maaf Kakang Saung Joyo. Kalian ini bagaimana? Dia Kakang Saung Joyo. Dia benar-benar saudara tua pimpinan kita, Kakang Utu Bledeh. Wah, kami tidak tahu Kang Satang. Soalnya tadi dia tidak menyebut nama aslinya. Iya, Kang. Kami baru ingat sekarang. kakang Untu Bledek pernah bercerita. Katanya dia punya saudara tua namanya saung Joyo. Oh, aduh, maaf Kakang saung Joyo. Kami benar-benar tidak tahu. <laughs> tidak apa-apa. Kalian tidak salah ya. Memang kalian harus bersikap hati-hati dan selalu waspada. <laughs> iya, kan Uh, aku juga minta maaf, Kakang Saunjoyo. Hmm? <laughs> Maaf atas keteledoran mereka. Namaku Kisantan. Oh. Nah, <laughs> kalau Kakang Saunjoyo mau bertemu Kakang untuk Ledek, ayo, saya antarkan. Oh, baik. Hmm. Terima kasih, Kisantan. Mereka bertiga lalu membawa Kilurah naik ke atas lereng yang lebih tinggi. Kabut tipis yang membawa udara dingin menyelimuti hampir seluruh lereng yang rata-rata ditumbuhi pohon-pohon menjalar serta rimbunan belukar. Dari jauh tampak kerlap-kerlip lampu yang dipasang di luar beberapa pondok. Rupanya di tempat itulah untuk Bledek dan anak buahnya membuat sarang persembunyian. Hanya sekali waktu mereka keluar untuk mencari mangsa. Kisatang mempersilahkan Kilurah masuk ke sebuah pondok yang paling besar. Mereka menunggu sesaat lamanya. Loh, mana Sawung Rono? Kok belum juga muncul? Eh, sedang dipanggil Kilurah. Hmm, ya, ya, ya. Oh, <laughs> itu dia. Waduh, waduh. Ada tamu agung dari Jatisari rupanya. Apa kabar Kakang Sabung Joyo? <laughs> Aku baik-baik saja. Hah? Kamu bagaimana Sabung Rono? Hmm, tambah makmur ya? Hmm? Tambah kemajuan sekarang atau malah mundur? <laughs> Hah? Hah? Aku tidak peduli pada persoalan apa saja, Kang. Hmm. Mau mundur atau maju? Mau makmur atau mau apa? Terserah. Hmm? <laughs> Bukan urusanku. Urusanku kalau tidak punya makanan ya merampok. Aku juga tidak peduli orang-orang mau membenciku atau menganggapku penjahat. Tukang membuat keonaran. Tukang membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Mm -hmm. Persetan dengan mereka semua. <laughs> Iya, iya, iya. Bagiku merampok adalah pekerjaan yang perlu juga dipertahankan. Mm. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Untuk menjadi seorang perampok dibutuhkan dua macam keberanian, Kang Sabung Joyo. Mm -hmm. Pertama, berani berkelahi. Dan kedua, berani mati. Mm. Nah, kalau tidak mempunyai dua macam keberanian itu, jangan coba-coba merampok. Banyak bahayanya. Salah-salah tidak dapat rampokan, tapi jiwa melayang. Jadi kalau Kakang Sawung Joyo datang kemari untuk menasehati aku agar berhenti merampok, berhenti mencegat saudagar kaya di jalanan, yakinlah Kakang, usaha yang baik itu tidak akan memperoleh hasil. Hmm, <laughs> aku datang kemari tidak untuk memberimu nasihat, hmm. Sabung Rono. <laughs> Kamu sudah tua, tidak butuh nasihat lagi, ya? Kamu mau jadi rampok atau begal atau kecu, jadi maling atau jadi nayap, jadi garong, terserah, itu urusanmu. <laughs> Iya toh? Iya. Toh kamu sendiri yang harus bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. <laughs> Iya toh? <laughs> Aku senang Kakang Sabung Joyo. Kamu jujur. <laughs> Kamu benar-benar saudara tuaku. Aku senang kamu datang kemari. Oh ya, bagaimana kabar Mbak Yulura? Uh, ah, <laughs> Mbak Yumu baik-baik saja, Sabung Rono. Hmm, kalau aku sudah tidak punya istri lagi, kakak. Kamu sudah tahu ya? Sudah. Pada saat kamu berkunjung ke Jatisari lima tahun yang lalu, sudah pernah kamu ceritakan kan? Sejak saat itu aku menjadi duda, kan? Hmm. Dan sekarang duda agak tua. Belum terlalu tua, kan? <laughs> tua. <laughs> Tapi sepertinya aku tidak ingin punya istri lagi. Hmm. Buat apa punya bucu? Bikin repot saja. Lebih baik sendiri. Di sini yang melayaniku sudah cukup banyak. Itu anak buahku ada kurang lebih 120 orang. Wow. Oh. Ya, mereka bisa aku suruh apa saja. Hmm. Kalau aku capek, lelah, kurang istirahat, badan pada pegel-pegel semua, ku panggil saja dua atau tiga orang di antara mereka. Ku suruh memijit-mijit, hmm. mengurut, mau makan enak, juga gampang, kan? <laughs> iya, banyak anak buahku yang bisa membuat masakan yang lezat-lezat. Pokoknya, aku sudah tidak ingin lagi punya bucu, punya istri. Bagiku, kan istri itu hanya satu. Hmm. Dan dia sudah mati. Ya sudah. Oh ya, Kang. Hmm? Bagaimana itu anakmu itu? Uh, uh, Eh, siapa namanya? Setioningsi. Iya, iya, iya, iya. Setioningsi ya. Uh -uh. Wah, namanya kok bagus sekali toh ya. Pasti sekarang sudah besar ya, Kang? Pasti sangat cantik. Apa sudah punya suami? Sudah punya anak? Apa kamu sudah punya cucu atau belum, Kang Sawung Joyo? Uh, kalau aku mengawinkan Setioning C, pasti kamu kuundang Sawung Rono. Hmm, hmm? iya, iya, iya, iya. iya. <laughs> Sebab kamu kan adikku satu-satunya. Aku tidak punya saudara <laughs> lain lagi, kan? <laughs> Iya, terima kasih, Kang. Tapi sebenarnya apa kamu punya keperluan yang penting? Maka jauh-jauh datang ke pinggiran kali Blongkeng ini. Ya, itulah Tawung Rono. Memang ada juga keperluanku sedikit. Ya, soal anakku si Stioneng itu. Ada apa dengan anak gadismu itu, kak? Apa adanya mengganggu? Siapa orangnya, kak? Sebut, kak. Sebut saja namanya biar nanti anak buahku yang membakar rumahnya. Bukan, bukan, Sawung Rono. Bukan soal itu. Jadi begini, Kilurah Jatisari segera membeberkan maksud kedatangannya. Dia mengutarakan segala sesuatunya mengenai Setion Ningsih dengan hati-hati. Saung Rono menjadi sangat bersemangat ketika Kilurah menyinggung-nyinggung masalah Joko Sumuru, anak laki-lakinya. Oh ya, Saung Rono, Joko Sumurup itu sekarang pasti sudah besar ya? Oh, sudah Kang. Hmm. Sudah brengosan. <laughs> sudah keluar kumisnya. Iya, iya. Bahkan singgotnya juga sudah ada sedikit-sedikit. Hmm. Ganteng anakku Kang. Seperti bapaknya. <laughs> Iya iya iya. ya. Jadi maksudku begini. Alangkah baiknya demi mempererat tali persaudaraan kita, aku punya gagasan. Hmm, begini. Apakah tidak sebaiknya Setio Ningsih nanti kita jodohkan sama itu Joko Sumuro, anak laki-lakimu yang juga hanya satu-satunya itu. Hmm? Loh kok diem aja? Gimana Sabung Rono? Hmm? Hmm? Kok terus diem saja kamu? Loh. Loh kok <laughs> Kok malah tertawa cekakaan gitu Eh dengar dengar dengar Setuju atau tidak kamu kalau kita berbesanan uh. berbesanan kan iya <laughs> <laughs> eh, maaf kakang Saung Joyo <laughs> Biasanya kalau dia tertawa-tawa seperti itu, itu artinya setuju. Oh. <laughs> Bahkan bukan hanya setuju, tapi dia senang sekali. <laughs> Kalau aku tidak setuju berbesanan dengan Kakang Sabung Joyo, artinya aku sudah gila, bodoh, goblok gila dan celaka. Iya. ya, tentu saja aku senang sekali. Hmm, syukur-syukur. Benar. Benar yang dikatakan kisatan ini. Aku senang sekali Kakang Sawung Joyo. Hmm. Aku sangat setuju. Ya, ya, Jika ya. si anak gadismu itu dijodohkan dengan anakku laki-laki satu-satunya, Joko Kosumuruk. Ya, ya, ya. ya. <laughs> Pasti mereka bisa menjadi pasangan yang sangat cocok. setuju, Pasti mereka hidupnya nanti akan bahagia. Iya kan? Iya, iya toh, iya Pasti, pasti. <laughs> Soal pesta perkawinan, jangan khawatir, Kang. Hmm? Aku semua yang akan menanggung. Oh. Kamu tidak usah keluar uang sering pun. Tidak usah. Hmm? <laughs> Nanti Aku dua atau tiga bulan penuh akan terus berkeliaran di jalanan. Aku akan mencegat saudagar-saudagar kaya itu. Akan ku rampok harta bendanya, ku ambil emas beliannya, ku rebut uang ringgitnya untuk pesta kawin sioningsih dengan Joko Sumuru. Hmm? Ya. Iya, iya kan. jadi kamu setuju? Oh, Sangat setuju, kan. Hmm kapan pestanya mau diselenggarakan. Nanti anak buahku akan kusuruh membantu mengerjakan apa saja. Yang penting, pesta kawin anak kita harus terlaksana dengan semeriah-meriah. <laughs> iya, iya, iya. Jangan sampai kalah meriah dengan pesta kawin anak bupati. <laughs> Sekarang yang penting bagaimana dengan mereka sendiri. Mereka yang akan menjalaninya. Kalau soal spioning sih aku yang tanggung Sawung Rono. Tapi Joko Sumurup apa mau jadi suami anakku? Hmm? Apa dia belum punya calon? Oh, bagiku soal itu juga gampang, Kang. Hmm. Gampang sekali. Sekalipun sudah punya calon, hmm. dibatalkan saja juga tidak apa-apa. Jelas, aku lebih berat membela kepentingan saudara tuaku sendiri. Iya kan? <laughs> Masuk akal kan? Mm -mm. Jadi soal Joko Sumuro, aku yang tanggung Kakang Sarung Jawa. Ah, bagus, bagus. Pasti dia tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Hmm, ya, ya, ya. Ya, kalau begitu kukira cukup Sawung Rono. <laughs> Artinya kedatanganku jauh-jauh kemari tidak sia-sia. Ya, <laughs> ada hasilnya. Ya, Aku toh. juga sangat gembira sekali mendengar rencanamu itu, Kakang hmm. hmm, hmm, hmm. Rasanya seperti ketiban rembulan. <laughs> Waduh, benar-benar tidak terpikirkan oleh otakku. Ya, mungkin ini sudah menjadi garis nasib anak-anak kita, Kakang. Mudah-mudahan saja apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Sehingga semuanya senang dan bahagia, mm -mm. puas dan juga bangga. Uh, tapi kakak, ya. Lalu bagaimana dengan anak priayi itu tadi, yang tadi kamu ceritakan itu? Apakah dia masih berhubungan dengan Sioningsi? Dan apa benar dia putra seorang tumenggung? Hmm, <laughs> eh, soal itu jangan terlalu merisokkan hatimu, Sawung Rono. Aku yakin aku bisa menanganinya. Wah, hmm? kalau begitu beres. Beres. Tidak ada masalah apa-apa lagi. Baik, Kang. Mm -mm. Nanti suatu saat nanti, ya, Joko Sumurup akan kusuluh ke Jatisari. Hmm, ya, ya, ya. Supaya dia bisa bertemu langsung sama calon istrinya. Kamu setuju begitu kan? <laughs> Oh, tentu saja setuju. Walaupun sebenarnya ya mereka sudah kenal kan, hmm? tapi mereka butuh lebih mengakrabkan diri. Nah, itu penting kan. <laughs> Sebagai calon suami istri, mereka sudah harus bergaul dengan akrab, mm. bukan hanya saling kenal. Iya. <laughs> nah, Samung Rono, mm. Kukira sudah cukup keperluanku. Aku mau pamit pulang ke Jatisari ya. Ya, Edan <laughs> kamu Kang. Hah? Kok terus pulang? Loh, nginep dulu semalam atau dua malam. Walah, pergi jauh-jauh menengok adiknya kok buru-buru mau pulang. Sudah, sudah Kang. Jangan khawatir. Mbak Yulu ya akan hilang, Kang. <laughs> Sebetulnya ya pengen, tapi tidak bisa Sawung Rono. Ini bukan persoalan Mbak Yururah, bukan. Bukan karena aku tidak mau, bukan. Tapi sebagai kepala desa, aku mempunyai tanggung jawab pada kepentingan-kepentingan masyarakat Jatisari. Ya? Aduh, aku tidak bisa pergi sesuka hatiku. Kalau Hah? tidak bisa ya sudah, pergi sana, pulang sana. Loh, aku loh, loh, tidak loh. mau memaksa orang kok. Pulang sana kan? <laughs> pulang sana, pulang. <laughs> Malam itu juga, Kilurah Jatisari meninggalkan desa Ndeles, tempat kediaman adik kandungnya yang bernama Sawung Rono, seorang pimpinan kawanan rampok. Kilurah merasa lega karena apa yang disampaikannya ternyata mendapat tanggapan yang cukup baik. Tanpa berpikir jauh, Sawung Rono setuju Setio Ningsi dijodohkan dengan Joko Sumuruk, anak laki-lakinya. Sekarang Kilurah tinggal membujuk anak gadisnya agar mau menjadi istri Joko Sumuru. Walaupun barangkali tidak mudah, karena Setioningsi pasti akan menolak. Tapi Kilurah Jatisari yakin akan berhasil menanganinya. Iya, iya, iya! Malam bergerak perlahan Angin menggoyangkan daun-daun pohon panjung di halaman. Terdengar ringkih kuda. Belendung baru saja tiba dari desa Sumber Jati. Walaupun letih, dia tampak masih penuh semangat. Jatmiko belum tidur. Dia terbaring gelisah di atas ranjangnya. Terdengar ketukan pintu lirih. Jatmiko tertegun. Kembali pintu diketuk lirik dari luar. Jatmiko pun bangun. Bendung. Wah, beres dan mas. Apanya yang beres? Pokoknya beres. Berita gembira. Soal apa? Soal apa lagi dan mas? Ya Setio sih. Apa? Setio sih? Iya. Kamu berhasil menemukan tempat tinggalnya sekarang? Ah, ini bukan persoalan tempat tinggal lagi, dan Mas. Sudah lebih maju hasilnya. Jangan bertele-tele bendung. Cepat katakan hasil apa yang telah kamu peroleh selama ini. Aku ingin tahu tempat tinggal Sioningsi. Kalau kamu memperoleh hasil yang lain, aku tidak membutuhkannya. Sabar, Denmas. Tenang. Jangan gerusak-gerusuk. Tenang saja. Hmm. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Barang siapa pandai menenangkan diri, dialah akan memperoleh kemenangan. Gerbasuki Mowobeo. Semua ada harganya. Ada biayanya. Jika ingin selamat. Sudah, sudah. Pusing aku mendengar kata-katamu. Ngoceh ke sana kemari, tidak ada payahnya sama sekali. Tidak ada juntrungannya. <sighs> Jadi bagaimana? Apa yang sudah kamu peroleh? Huh? <laughs> Ini. <laughs> Apa itu? Surat. Semua sudah tertulis di dalamnya, dermas. Semua sudah ada di sini di dalam isi surat ini. Iya, tapi surat itu surat dari siapa? Siapa yang menulis? Hah? Dan mas, siapa lagi kalau bukan Putri Kilurah Jatisari? Oh, benar. Surat dari sih Untukku maksudmu? Hah? Untuk siapa lagi, Denmas? Kalau bukan untuk Denmas Jatmiko. Monggo. Secepat kilat, Miko menyambar surat dari tangan Belendu. Dia sudah tidak sabar lagi. Dia sendiri tidak pernah mengira bahwa di malam yang sepi senyap, pada saat mana dia benar-benar mabuk kerinduan, tiba-tiba datang surat dari gadis yang sedang dirindukannya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katolik Tiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-22 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Guritno sebagai Kisatang, Rifki sebagai Belendu, Nanam sebagai Jatmiko, Elsa Surya sebagai Kilurah, Bambang Jeger sebagai Saung Rono, dibantu oleh Ashari dan Tato, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa reaksi Jatmiko setelah membaca surat yang ditulis dari desa Sumber Sumberjati dari seorang gadis yang sangat dirindukannya, Setion Ningsih. Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.